Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyat wal arbaun. Qila idza arata Allah bi 'abdin khairan faqahahu fid din. Wa zahhadahu fid dunya. Wal maqalatu te makalah al hadiyat kang nomor 1 wal arbaun ala nomor 40. Makalah ke-41. Utai makalah ngene kila dendawono dawono ida dawuh bi 'abdin Idza roda nalikane ngersakno sapa Allahu Allah, ngersakno bi abdin ing kawula. Dikersakno khairon ing kaapian. Manane kaapian teng mriki kamilan, tegese an sing sempurna. Faqahahu mongko maringi faham sapa Allah taala hu ing abet ini ing dalam babakan agama. Manane agama ai fi usulihi tegese ing dalam dasar dasar agama wa furu'ihi lan cabang-cabange agama. Nomor kali wazah hadahu fit dunya. Lan maringi zuhud sapa Allahu ing eng fit dunya ing dalam babakan dunya. Dunya sing kanggo dunya mana. Eja eh, ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen. Niku maf'ul sanine ja'ala. Ja'ala tegese gawe sapa Allah taala qalbahu ing atine abad digawe khalian ingkang persepen mimma sing perkara kholat kang sepi minhu ma poya yatiku tangane wong manane ini iku sepi songko tomak neng dunyo sing tangane sepi maksudnya to menghilangkan tomak dari sesuatu yang tidak milik apa miliknya tapi kalau kadung jadi miliknya nu ya dikelola dikelola secara baik karena nanti kalau nggak dikelola ada hisap jadi manane tidak kholian ya apa ini iku sepi songko tangane sing sepi maksudnya orang lola orang mikir barang sing buatin gadani Ora koyo melarat model Indonesia. Dadi dene ra iso tasaruf bayang nak dadi sugih nasarufno. Dadi kacau. Wabas sorohu, lan meruhna sapa Allah taala hu ing abet diweruhna bi ayubi nafsihi ing cacat-cacate utawa FFP awak dhewe ne abet. Wal maqalatu saniyah wal arba'un makalah sing kaping pindho wal arba'una lan 40. Ar Rasulillah sanggeng utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Utai makola iku ngene, annahu kola Utawi utai makola iku an Rasulillah annahu kola sami mawon. Hubbiba ilayya min dunyakum sanasin. Hubbiba dan senengno ilayya maring isu Ya semua riwayat redaksinya hubbiba. Boten ahbab tu hubbiba. Hubbiba dan senengno ilayya maring insung min dunyakum sanging urusan dunya sirokabeh e mahbubatikum tegese barang-barang sing mbok senengi sira kabeh <coughs> mimma sangka apa wae bena samawati kang antarane pira-pira langit wal ardi lan bumi apa sing disenono ning aku salah sun apa barang telu <coughs> siji atibu iku wewangen wonten semua semaca atau ibu iku barang sing apik isi masyhur niku Ini misalnya wonten masaya semua maca atau ibu yang ke mana maknane atau ibu barang sing napa apik tapi umumnya ini macam apa? atib e, eh, sanad kula piyambak nggih macane atib Semoga mau coba coba bang pun tuh apa nih Wan nisa ulan wong wedok. Waju ilat lan den gawe apa kurratu aini, apa ketenangan ati ingsun atau meripat ingsun mana ketenangan jiwaku atau kahananku aku tenangnya awakku digawe fi sholat ing dalam sholat wa hadil khisal utai keadaan taikilah ikilah wirabra khosal allati kang Wakoat kang tumiyobo polati li Rasulillah kedua Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku lesat ora ana apa hadil khisal minat dunya sanging dunya fi syai'in ing dalam berpisah. Li anna kulama krono saat temne perkoro kana kang ono poma gulilahi kagungan Allah taala iku lesa saura ono poma kana lillah ku minad dunya saking dunya. Kala dini wong labuda kang ora no tan keromro iku maujud. Kang selalu la dadi labuda selalu iya. Minhu sangi di minal puti rupane. Kala perkoro la labuda kang tan kena ora apa mana maknane wajib terjadi minhu sangi di Ya rupane minal kuti saking anane kot makanan pokok wal maskani lan panggonan pokok misalnya wal malbasi lan pakaian pokok kama kola kola daun nubu ing masuk asy Khalil Ar-Rasidi fil majalis ing dalam majalis Ar-Raiqah ing dalam kitab Al Majalis Ar-Raiqah e, maknane biro pira majalis Ar-Raiqah kang apik raiku apik sing cumleret apik sing barokah nu raiqah e, eh, niki kalau terang nggih kalau akhir-akhir niki kula hampir mun tujuh tahun lebih mungkin Kulo niku pun putus asa, putus asa nak dunia iku iso maklumi syariate pengira. Kulo baleni ya, kulo lho kulo nggih kulo. Artinya saya tidak memaksa orang lain. Jadi dalam tradisi ulama itu ada dua. Ada ulama yang sering bilang kulo dalam berpendapat. Ini bagus ya. E, bagus dalam konteks jagani nak salah itu yang salah ya dia. Rumah ya banyak ulama termasuk Sayyidina Umar dalam konteks ini min min mukaddimihim ya yang garis ini eh, paling depan itu Sayyidina Umar kalau ada pendapat istimbat atau mafhum itu dia meredaksikan kulo atau saya Terus ada beberapa ulama dan ini juga diikuti mayoritas juga yang kalau pendapat yakin benar itu bilang kita kita atau kami nah ini saya cerita rumah nomawon saman boleh gak sependapat karena ini masalah-masalah istimbat eh, ketika Mbak Najwa ya Mbak Najwa Sihab itu putrinya Mbak Kure Sihab itu datang ke Sarang itu ada ya ada Mbak Mun, ada Gus Yofur, ada ada orang banyak. Ini penting saya katakan ada orang banyak karena ini butuh saksi ya. E, beliau muji abahnya Pak Kure Sihab itu begini alasannya. Abah saya itu Habib, orang tahu semua ijma lah kalau Pak Kure Sihab itu Habib, tapi nggak pernah memperlihatkan Habibnya. Itu diantara sifat yang beliau puji. Dua, e, abah saya itu nggak pernah kalau bilang saya kalau berpendapat, tapi bilang kita. Pernah saya tanya kenapa? Karena ilmu saya ini dari guru-guru saya, dari orang tua-tua saya. Jadi saya bisa begini itu tidak dari saya. Makanya saya tidak mengatakan saya, tapi kita karena ilmu ini dari guru-guru saya, dari orang tua saya. E, tentu itu hak beliau ya cara pandang seperti itu. E, dan saksinya banyak lah, pas itu acara terbuka. Pas itu dia juga jilbaban, jadi dia Nanti kayak kok gremeng rumus Mustafa sing kelas itu ya. Ini Ujo sembrono itu bersuan baik, kok ini, putune dosa. Kan bersuan yang Medina karena oleh gede. Eh, setelah itu ada beberapa hari entah berapa bulan kebetulan di acara yang sama yang diminta ngisi itu saya eh, saya, saya Maksudnya saya diantara yang diminta ngisi. Eh, saya bilang begini, itu hak hak beliau beristihad begitu. Pak Kures beristihad begitu itu hak beliau. E, tapi saya termasuk pengikut setia Sayyidina Umar. Kalau pendapat itu istimbat, sebaiknya dikatakan saya. Karena jagani kalau salah itu tersangkanya jelas. Ya tersangkanya jelas. Ini penting juga karena dalam banyak hal kita ini kecuali yang mansus ya, masalah yang konsensus, yang mansus, yang eksplisit, yang ada nasnya di Quran. Kamu bilang saja ini qolawwahu taala. Ini dari Rasulullah, ini dari ulama boleh karena mansus dan e, sudah tadi apa saya bilang eksplisit. Memang maknanya seperti itu, kenapa? Misalnya saya mengatakan gini, "Cung, sing APU nak istighfar waktu sahur." Saya pede saja tidak perlu mengatakan saya karena ayatnya jelas wabil ashari yas hum yastaghfirun dan Quran apa hadisnya jelas anzilu rabbuna kulailatin idayab kono boh sulusulain Tapi kalau tradisi-tradisi kayak aku ngenyek Mustafa itu kan gak mesti bener. Ngelem mari ujub, ngenyek ya haram. Akhirnya aku muni <laughs> pokoknya aku atas ngenyek Mustafa apa bener boh orang orang Karena ini riskan. Ini penting saya utarakan. Nanti kamu akan tahu hikmah dari pendapat saya. Misalnya begini, di Fathul Bari itu ada perdebatan nanti beberapa kuras dan saya e, dulu ikut Fathul Masail ya ada beberapa utusan dari berbagai pondok seluruh Indonesia itu Kiai Fuad pertanyaannya gini boleh nggak seorang dai atau penulis atau apa saja menulis di koran satu dua ayat untuk memperkuat e, makalahnya kan mungkin anda nulis di koran jawab pos atau apa saja e, kamu cerita Kebetulan ada rubrik untuk apa? Kamu atau di beberapa jurnal. Eh, kamu secara terpaksa atau secara istidlal atau secara apa saja kan kadang nulis ayatnya ini likauli allah ini. Eh, dan kita tahu di orang-orang awam itu potensinya koran kan dipakai bungkus kacang. Atau kalau nggak dibungkus kacang ya diletakkan di rumah seenaknya saja. Padahal itu nanti ada ayat apa? Quran. Terus ada ulama yang mengatakan itu haram karena pasti arahnya ke ihanah. Nanti nasib ayat ini jadi bungkus apa? Kacang atau ditumbuk saja di bawah di bawah TV atau nanti ditumbuk-tumbuk tumbuk-tumbuk sesuai ono tanggane jalo gak ada koran gak ada gak ada kula badhe syukuran nggih udukan ngaji sore ini terus digono kok pangan <laughs> iku bungkuse ono ayat apa itu ya boleh Ulama ini tipikal ikhtiyat ya. E, dia mikirnya senang mikir resiko. Ada ulama yang mengatakan itu boleh karena lihajat wah Buktinya Rasulullah itu ketika menyurati beberapa raja kafir itu menyelipkan ayat. Padahal potensinya mereka juga iya. Ini kan bicara potensi, apa? Potensi itu kemungkinan. Dan betul nyatanya sebagian baca surat itu dihormati, diambungi, dikasih minyak meskipun nggak mau apa Islam sebagian tersinggung surat langsung apa mazakahu kullah apa mazak diupe sobek Nah seperti ini kamu nggak boleh pede. Ini kan sama-sama nyata. Ihanah juga kasus yang nyata. Paham ya? Itu dilakukan Rasulullah juga riwayat yang nyata. Kena muni haram cek goblok ke wong hadis iku ning tareh. Berarti kedarane apa yang dilakukan Nabi itu salah mikir dong nabi harusnya kafir we. Mulane ngaji sing tenanan koyo kula. Nah, kemudian haram, wah dosa gede wong riwayatnya jelas jelas Nabi itu nulis ayat di surat itu. Dan potensinya juga ya, nah tadi. potensial ya ada mesti. Mergo mesti ulama mesti bilang haram kabeh. Misalnya nong mabuk, sekarang mabuk pakai ayat Quran Eleng leh hayat iki mbok kenor. Iya, iya, iya, bocah kok gobloke ngono nah, iku ya iku ya ora potensi jenenge napa? Yakin napa? Yakin. Nah, seperti itu, kalau dalam konteks seperti itu sebaiknya ulama bilang saya. Uh, wa indi kada makanya di muin di beberapa fakih wa indi kada wa pulu ana kada karena nggak mungkin seperti ini nggak diserang pihak lain atau kemungkinan disepakati kan enggak tidak mungkin. Karena ini istimbat. Semuanya berpandangan sendiri-sendiri. Dan nanti tanggung jawab di depan Allah sendiri, sendiri. sendiri. Nah, makanya di Mu'in sering ada pendapat laan al ta'ala begini saya ketemu Allah siap dengan pendapat ini. Nah, itu karena dia merasa pede. Tapi tetap bilang saya. Kenapa bilang saya? Jaga nih. kalau ada salah itu bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab apa? Sendiri. Nah ini penting saya utarakan karena nanti kamu dalam maknani Quran atau maknani hadis yang kesimpulannya ya seorang lagi yang apa kesimpulannya itu kita tidak pernah bisa yakin benar meskipun teksnya mesti benar misalnya gini hadis ini gak bersamaan melek huruf tenan melek istihad tenan awas nor mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin tek aslinya di Bukhari saya apal Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang digedaki Allah baik pasti ditegir alim. Wah itu jelas maknanya seperti itu. Terjemahnya mana seperti? Mbok takono sarjana singa nyarani sobat bahasa lah mesti ngartekno seperti itu. Oke itu benar terjemahan. Tapi nak mbok mafhum berarti wong nak rapati alim yo ya rapati dikersakno Allah apik. Wah itu tersangkanya kan jutaan orang. Rata-rata orang kan ndak alim dan menjadi tersangka gara-gara mafhum mukhalafa Anda. Nggih mboten. Kula tak kayak hadis kan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mengendaki dia baik pasti ditetir, alim gamane faqihu fiddin ditetir alim. Terus mafhume bi. Nah Allah orang ngersakno dekne apa? Ditetir orang alim. Berapa juta yang jadi korban mafhum itu? Ya, udah. itu mafhum mafhum itu tidak harus terjadi Misalnya gini, saya bilang gini. Dong kena kepengen alim, ngaji Gus Baha, kena kepengen ahli swarga ngaji. Sing tetap ngaji ahli neraka ya kayak soalnya suul khotimah. Wong kok bajingan ngono, sok kan neraka. Iso wae dekne Gusnul Khotimah kan ya ora mesti kabeh to, malah ora usah mafhum. Engger ngomong ya ngomong ae, ora usah mafhum-mafhuman. Cung nak kepen wareg mangan. Kadang mangan malah mati wong, keselek. Jadi mafhum itu barang yang enggak enggak mesti, makanya enggak usah kecangkeman muni. Mafhum, makanya dunia aku rusak, mereka agar uang kakean mafhum. Masuk uang seneng bojo barang, dari bojo-bojo si garin jiwo makanya uang di bojo loro kabeh. Sing di bojo luwih loro ya akeh. <laughs> Ora usah ngono, ora usah kecangkeman gawe mam nak ngomong ngomong ae, tapi ora usah Ya nek lagi seneng presiden saiki, aku gak iso bayangno nek presiden wong liya kacau Indonesia. Sing lagi seneng Pak Karno mrene ngono, lagi seneng Pak Harto. Rasa mrene ngono wis mrene ngene, negara iku ono presiden, penting. Lah sing sapa? Pokoke sing presiden. Lah iku sing difahami wong fakir. Lah wong fakir iku presiden wae dihormati mergo ulil amri. Tapi kan nyebut wonge ra gelem nek perkarane mafu, kenapa? Perkarane napa? Mafu. Faham sing kula maksud? Nabi nyurati Raja Mukoikis, Raja Hiroklu. Iku jelas kuwabe tek tareh no, nah Nabi ku nyurati. Sono ulama cara pandang iki bukti nak dakwah iku oleh nulis Quran senajan to potensi ihana dilajahno. Iku ora omongane ulama, Nabi kan gak ngendikan ngono. Paham ya? Ya wes dekne ngomong ngono ya keben wong dekne ulama ya pinter ya pinter mafum, tapi ya barno. Paham ya? Terus kowe ana ulama ikhtiar, Iku nabi. Nabi, gue ora nabi, wis karuan koran iku. Siji niatem ya ora dakwah, golek royalti. <laughs> Dadi sekali dosa ya dosa tenan wong niate ya elek tenan golek duit. Misale lho iki cerita-cerita. Nak nabi kan wong ikhlas, sehingga misalnya ana masalah sumput wong wong ikhlas. Iwak tuh ki ndak dakwai rondo ayu. Nabi dakwai rondo ayu mesti bener ya. Ulama di sini mesti bener. Mergo niatin dan dani. benora dibina wong fase. Lah aku ini ate kan tuh. Ben ora cekal wong li. Iya. Iya misalnya kita beda, iyo. Bocah diwarai istiad kok orang nganti. Tak wari pinter. honor rondo ayu mesti rondo ayu. Nak kiai, potensi didekati wong fase. Terus pengedar narkoba jadi sarang masih. Terus kueku kiai. Ya kiai ngene iki ya khusuk um sakmene iki, manem ya sakmene iki. Terus tak aku, Gus, apike kula terjun dakwah. <laughs> Gayane takok tapi sedek keputusan. <laughs> Ya kadang wong takok ora mau gaya-gayanan to. Api nimpakno dosa ning sing ditakoki. Artinya <laughs> masih yakin, no? Yakin perlu merebut. Gue bolak-balik kiai Misbah Tauhid ya, Gus nompo angsal negoro ar, arto negoro angsal boten aku wis roh ini kelakuannya ya wis cuma engko nak nompo sing digo dalil jari Gus Bak ra apa-apa <laughs> padahal aku ra dikai ngono akal-akal nah, ngono utek ngene ora akeh nang wis biasa kau ngono Gus nah, aku kiai suwi kan kelakuannya wong-wong sapal Kula balik-balik ya, ana rondo Ayu. Ayu tenang. Cara istihad iku ya mirip-mirip tenang kan potensinya diperebutkan orang fasik. Nanti potensinya juga nanti pengedar narkoba atau gon maksiat macam-macam. Kamu sebagai kiai mikir, ini desa saya harus saya dakwai. Nah, tak dakwai aku kan stabil, negara terkendali, <laughs> samar ma'ruf nah mungkar semacam-macam. Oke, pertama mungkin ya ikhlas lah. jadi kiai menang pertama ya ikhlas. Baru suwe-suwe kok Apa kena wong liya kan yo ya ora Nah, di perjalanan dakwah ini ketika onok harami misalnya kayak mulai bedo mulai nikmati dengan sahwat, mulai macam-macam kan mulai onok dosa nih saya yakin nak terima kiai ditulis dosa be pengiran karena motifnya kadang khawatir kena wong liya kamu jangan menyamakan dengan nabi dakwah nabi Sulaiman kepen rosikile bareng ku bedo terus kijat gitu. dong, lu gak podo nabi Sulaiman yo ya nabi ya masalah nabi Sulaiman dakwah Bilqis wahyu. Cuma dene ku orang sing raser. jadi aja kok sikile ku jare ana apa? Apa ge Orang muruh murune ge besar roh, <laughs> Tapi ku nabi loh, seorang orang kiai, nabi. Singkat cerita, nak ngongkon nyincing, nabi kok ngongkon nyincing. <laughs> Tapi nak orang roh gajel. <laughs> Singkat cerita, Nabi Sulaiman ku nabi kodang gawe apa? Pelataran gak istana sing songkon napa? Kaca. Kaca terus kes ngisore iku ana banyu. Pokoknya kesana itu banyu. <laughs> Ya Singkat cerita dene di istana biar liwat nyongkone banyu di dicincing. Ya akhirnya roh. terlalu <laughs> lagi? Jadi lapa-lapa. roh itu jarak karena jarak wong wong jire kaya saya sampai ngono kok gak jarak. <laughs> Tapi Nabi Sulaiman kan nabi. Nafsune mbek dakwahe mbek api mutlak ape, api. Wong nyatane tenan, pertama nak ketemu Bilqis iku ngamuk. Kowe iso ketemu wong ayu ngamuk. Nabi Sulaiman iso ngamuk. Bocah kok gobloke ngono, wong kok nyembah srengenge. Ditaklukno secara hujah. Sampai Bilqis tak taslim terus aslam tu ma'a Sulaiman alillahi napa rabbil alamin. Kadang-kadang Nabi ku ora kena ditiru karena tadi Nabi ku wong soleh sing mutlak, sing maksum. Nabi nak majelis taklim. Iku ya terbuka. Bahkan Nisaul Ansor nak takok Nabi ku ya tenanan sampai Sayyidah Aisyah enggak ada wanita yang sebenci kayak Nisaul Ansor. Uang kok takok bojone wong, maksudnya takok kanjeng Nabi lho. Orang istilahnya ora takok Rasulullah takok bojone. Nabi malah bilang orang ngono sah nikmatin nisa nisaul ansor. Rabi apa wong wedok wong wedok ansor. Jadi rasa isine gak menghalangi dia memperdalam agama. Sekali apa buat tiru. Orang majelis taklim wong wajah itu sekali gak ngarep, buat ulang. Kowe mesti apal iki ayu ya, kowe. <laughs> Sing mbok to iku iku ora kok materi napa? Gak wae. Mbok yo wong mikir kowe ora nabi. Imanem iku kok? Jadi <laughs> malah anut nabi malah ono teori usul fikih ono kias ma'al farik. Ono kias. Oke, kita sepakat nabi itu melakukan tapi dia nabi. Nabi itu dikawal hidayatnya pangeran. Lah aku dikawal apa? Kawal sahabat. Ya. Nah ini kan Nah, yang seperti ini pasti ulama itu bilang saya karena kalau mau istimbat misalnya bolehkah seorang lelaki mengajar perempuan secara riwayat boleh karena Nabi juga ngajar perempuan tapi terus gue istihad maka siapa saja boleh ngajar perempuan lo Ustadz mesum ya kayak ngawur ya, sembrono ya serau sama nih ngono sebagai keadaan nih Nabi ku mulang itu nyer itu perlu diulang sing lanang ya perlu mulang tapi perlu selamat terus nak nyarai ngono ayo ya sing lanang ya perlu mulang tapi perlu Nak mulang baik selamat kok arut ya milih selamat. Sing mulang jarak ya kue toh ustad jarak kue. Tok misalnya digolekno guru sing umur loro tahun. Aku <laughs> sahabat tuh cek gede kok. Nah saya ulang lagi, yang seperti ini ulama pasti ragu. Makanya bilang kultu wa inti kata, kata Dina Umar, kalau anda ragu dalam beristimbat, katakan saya kultu. Sehingga kalau nanti salah, salah anda tidak diisnatkan ke Allah dan jadi tidak bisa seperti itu kok isi istimbat. Maka menurut Allah dan Rasul begini loh, barang salah kok bu isnat noning Allah. Makanya sebetulnya mengatakan saya itu lebih sopan karena jaga nih kalau salah itu jelas yang tanggung jawab tersangkanya. Uh, memang ya ada resiko misalnya uang nak sing ini pas-pasan ikhlasnya pas-pasan terus jadi anania jadi ujub. Tapi insya Allah kita kita orang potongan ujub. Ujubi kue itu gopo. Paham? <laughs> Kadang-kadang anak muni saya, saya kan mungkin potensinya ujub. Lah ngapain ujub di dunia ujub. lo buatan terlintas lah ujub-ujub. Makanya saya ulang lagi ya. Lah kayak seperti ini, dari hadis kan Nabi itu mencintai tiga hal, satu wewangian, dua perempuan. Terus buat mafum, makanya penting. Pecinta wanita itu penting. Sebagaimana hadis ini loh. <laughs> Goblok kayak Yo Yesus, iku cangkemmu sing ngomong ngono Saya Saiki nabi itu nabi ku awal jadi nabi karena beliau jadi nabi sausi zaman fatrah. nabi ben gue roh bedane ben nabi. Sajane karuan bedon arah terangno ya ora paham. Rungokno mesti nabi jadi nabi rak bar zaman fatrah, zaman selama sekali gak ada nabi. Ini 600 tahun. Mergo nabi diutus itu anggap aja lahirnya tujuh 570 ya. Berarti diutus tahun ratus 610 ya. Rata-rata orang hitung Masehi itu pertama jadi nabi berapa? 610 ya. Karena rata-rata penanggalan kita itu nabi lahir 570 ya sekitar ya. Terus jadi nabi kan 40 tahun. Berarti pinten? 610. Mergo saat ini kan terpaut sekitar pinten 14 1400 ya. Kan sekarang anggap aja Masehi 2000 pinten? 18 ya. Terus Hijriah pinten? 1438 eh, anggap aja saat ini kan terpautnya itu 1400 bener kan nah, berarti napa wau kula hitung pinten 610 berarti kan tafawutnya itu 1400 ya tafawut global ya Mas Bang Kurang rungokno ya Nabi itu kan pertama jadi nabi di zaman Fatrah. Dan perempuan itu ada masalah-masalah pribadi yang nggak diketahui oleh orang lain kecuali oleh Nabi. Sahabat nggak ada. Rian kau Ki Fuad Ki Misbah no ya ono di aran tuh Mahid itu ora Nabi gawe ajaran rupane sholat terus wong khat iku ora oleh. Neng poso kon kodok neng sholat Orang napa? Terus dilimet meneh. Hati iku ana akolul khaiti ana aksarul ono tuh, ini urung ono tenang. kula nganti kita saya mucal musnatu syafi'i kalian lari-lari ya sarang urung ono ya bayangno zaman awal loh ya aja bayangno saiki wes ono pondok-pondok sing kita kitab risalatul kayak ono gambari barang macam-macam <laughs> oh ya kok saat nganggur gambar putai <laughs> wabang gambar spidol abang nak rondo nopo kimi misbah nak askon monten terus wes mau seru Coba ono nganggu, sing arang ya udah konco kulo. Sering tuh tuan pada kulo. Dokter roh dewi ada buka kabar. Rumah <laughs> ono ya. Saya kira waktu itu pas saya oleh sholat orang, gak jawab ya, gak boleh. Problemnya adalah tidak semua head itu standar. Akhirnya Nabi mau tidak mau perempuan itu tanya, ya Rasulullah saya ini e, mau tawaf tapi saya kok haid. Nabi kadang ngendikan ya datar. Inna hada seun kata bahwa ala bani adam yus Ndok kayak itu rasa ngeluh, rasa macam-macam. Isiku sesuatu yang ditakdirkan di bani banati napa? Adam. Cuma ya karena kamu khat gak boleh tawaf. Kebetulan ini masih normal karena yang tanya Sayyidah Aisyah. Tapi ada perempuan lain namanya Hamna. Itu tanya Nabi gini, "Ya Rasulullah, saya ini ahrokudam." Ahrokudam tuh harok itu ben sampean yo ngaji fikih ben ben roh fikih. Karena ini dibakas Quran lho, wa aluna apa? anil mahid kul huwa anapa adan fa'tazilun nisa anapa fil mahid wala taqrabuhunna hatta anapa ya Dan haid ini penting sekali karena ini bisa penanggalan sholat juga penanggalan tolak. Ya apa penanggalan? Kowe ngeloni bojone wong sing wis dipegat mbok nikah iku sah ngenteni beberapa kali masa haid. Seles. Ini penting sekali bab haid. Bab haid penting nak gambare mbuh ngono sing gambar barang. Terus perempuan ini tanya gini, ya Rasulullah anak imro'atun ustahadu. Saya ini perempuan yang ahrokut dam. Dam itu banyak sekali. Kata Nabi, inna hiya dotun min rokadati syaiton. Itu ndak, itu ndak haddo. Rokdo. Rokdo itu sebagai penyakit. Gampang tak kayak terjemah sing E, gini saja, kalau kamu ngalamin itu sumpel. Nabi kan kemarin masyur kan, inna wala la inna minal haq Nah, Nabi ketika ini ya vulgar gitu. Pokoknya kalau mengalami itu full apa taas sobi itu kon apa cara tadi kan nyoptek. Uh, itu lebih dari itu ya Rasulullah sudah saya softtek masih jebol. Terus fasyud dia ya kamu cancang softteknya. Nabi itu marah nanti detail. Nah ini bayangkan di awal Islam tuh tidak ada ustad, nggak ada pondok, nggak ada gambar head, sing abang, sing <laughs> belum ada ustadz ustadz nganggur, sing bidangi head. Belum ada majelis taklim, rongono muslimat, rongono fatayat. Rongono Aisyah, rongono macam-macam. Terus takoknya gue bek sopo aja, Mesti bek kajeng. Mesti bener ya jelas. Engkau mergo nak ditakokno wedok liya jek eh, takok liya iku. Takok liya. Ujung-ujungnya terakhir takok. Jadi Enggak lempar-lemparan. Karena apa? Head dan nifas. Nak cara memiliki nopo mus nak darah istihadah. Di istihadah. Wong Jawa Jawa lah darah istihadah ya, gitu. Orang nopo bahasa Arab ya. Kita wong awam mana darah ya? ini yuk. Ini rukun terus. Saya ini kan punya banyak santri perempuan. Itu sering istri saya juga tanya. Ada beberapa mbak yang kadang head itu melebihi 15 hari. Saya dulu pertama ngiyai malah ada mbak yang seumur-umurnya itu istihadah. Nah, itu kan butuh jawaban. Dan zaman Nabi hanya Nabi yang bisa jawab. Akhirnya Nabi jawab seperti itu. Nah, di antara jawaban tuh gini Geva, dan itu syafat fatwakan di mana-mana. Makanya saya mohon sekali yang ngarang bab itu disederhanakan lah. Jangan bulat-bulat kayak gitu. Ono kompetisi, Bon. Ini kan ono kompetisi ini Abang Wireng Ashon. Kok musuh? Askor rapati abang. Berarti sing sing Askon. Nah ashon monten, bi ashon monten si menang yo ya ashon monten. Kan ono kelas mene neng. Tapi <laughs> mana yang mana yang diputuskan head, mana yang tidak kan nak sing para spesialis kan. Terus Nabi ngedikan gini Gilbert, itu sama cari nanti di bab istihadah di kitab Om. Um. Nabi ngedikan gini, dok, nak kue ngalami keluar darah terus, ya tadi nganti abaru aksarol head, nganti melewati apa? Aksarol apa? Head. Umumnya kita kan meyakini aksarol head berapa? 15 hari. Tapi adatul khat kan 6 hari. 6 apa 7 umumnya kalau di Magelang gawe adat. 6 sampai 7 gitu. Ojo muni tujuh. Oh, oh, ora melok khat kok. 6 atau pinten? 7. Mboten niki tak terang, pancen kula itu kepentingan terang. Ya anggap 6 sampai 7. Terus Dawe Nabi ini, Dok, kue ngambil head hari head maksudnya sing diputus no head tuh diputus no rasolat ya diputus no raposo karena kata head ini kan bagi orang alim tuh langsung punya mafhum do head no wae sesuai hari sing sedurunge kobla ma kobla kobla ayusi bagi ma bagi putuskan saja head kamu itu kayak hari-hari sebelum kamu mengalami penyakit apa istihadah tadi Intinya misalnya punya penyakit itu Februari, Maret, terus begitu. Ternyata zaman Januari hanya dia 6 hari. Ya sudah kamu ngambil 6 hari. Terus ya ngene dok ngene terakhir Nabi ngendikan gini, sama siapa teknya? Kama takhidun nisa'u fatahayyati. Yes koyo umum wedok head fatahayyati. Ya begitulah hukum head kamu. Paham ya? Artinya kalau Maret dia selalu keluar darah sampai 20 hari, 30 hari, April juga gitu. Dia disuruh ngambil zaman belum kena penyakit. Itu kenanya berapa? 6 hari misalnya. Atau kalaupun lupa, ya sudah tak umumnya orang, umumnya head wong normal itu berapa hari. Kama takhidun nisa fatahayati. Ini penting saya utarakan, karena sekali dikatakan head, itu hukumnya banyak sekali. Satu, dia nggak boleh sholat. Dua, nggak boleh puasa tiga nak terus nora oleh bok keloni ini kan jadi dikatakan head ini kan efek hukumnya ini banyak sekali kamu salah hukum mengatakan semuanya head berarti cawe itu istihadoh selawase rasulat dong selawase ngetokno gede itu kan ajaran sesat mana ada orang nggak sholat selawase mau perkoro mengeluarkan head kia ini geblek darah nih head mulanya akeh wong daftar jadi wong alim juga karena ruwet Daftar kiai itu masih gampang. Bebo khusuk, tahlilan sogi kiai. Tapi nak daftar ulama itu berat kan. Uang ngetes usah sampai takok sing bulat. Kadang ngetes. Nak takok bodoh wak kali kenal, nak itu setengah alim. Mau apa nyolu cara Jawa. Lalu cukupan gedung ulama. Saat ulama itu uang do bingung, cukup bingung-bingung dong. Yang kalau nak takok itu ulama mbek kiai mulia diajarnya mulia ulama. Tapi aku tetap nyucup kiai ilmu. Mereka manfaat kiai kiai aku betah tahlilan betah, wiridan betah, ngimami traweh betah. Kiai aku lama rap betah, seorang aku lama ulama rap parah ulama, Kena ben sholat di e Basali, cek bayi balukman Basali, jok sepuluh sepuh nak sholat itu. Gue mobil serena e. nih, gue liat masjid sing pun badi komat. Nama gue liat masjid pun badi komat. Itu setengguri gelar saja. tapi mau tuh mikirin mobil. Terus Imam Salam itu semoga mobil malah gondor. Dulu saya itu janggal. Mbah Mun dia nggak nak tindak sama santri. Itu nak tindak kok cek khutbah, cek khutbah yang seterusnya itu. Nah, sampai napa? Apa menjelang apa? Sholat, ya, terus wudhu, madun terus sholat. Dulu saya itu janggal kenapa sih ulama-ulama begitu? Meskipun saya melakukan itu ya, tapi kan <laughs> kalau saya melakukan kan karena beling memang saya itu ya beling lah kalau sholat sering di belakang. Ternyata itu memang sunat cara kula. Bagi ulama yang karismatik itu sunat. Kula nu konco, nu konco tenan kula konco akrab. Mulai men nggih kenal wong konco kula akrab, mun dadi kiai. Teng Gondan niku 4 eh, kilo dari dalamnya Mbah Mun Gondan. Pas khutbah, Mbah Mun rawuh awal. Ning sofa awal. Runtusan bar loro. Coba bayangno. kiaimu kan sing roh goblokmu, roh naifmu, roh nakalmu. Saiki kowe munggah-munggah ngut bayi. Gak tenan Iku berjumatan. <laughs> Kok tak boleh Gus bangun jumatan iki aku kelaran. <laughs> Ki iso bayangno bayi Mbah Mun, Mbah Arwani. Semenjak itu kiai ngerti, ternyata kedatangannya di awal itu masalah bagi khotib. <laughs> Mbah piye ra janjian rembukan sing ngene enak Jumatan go guri. Iku mergo ngenakno napa? Khotib. Dene khotib PP mlepuk macam-macam iku kok aman, bebas ya bebas. Jadi aku terus rawo oh yo. Iya. Jadi kowe oh, bayang bayangno, Mungkin nak Mustafa be aku jawani apa donome, malah tua ini umurnya. E. Tapi ini Mbah Mun. karismatik. Terus gue ngisor, terus khotib kan mau enek bareng. Khotib ora sekedar ngomong munggah bareng. Oh, runtusan Kang. Gak setruk ke sampe. Terus aku, oh nak ngono sirine, makanya kayak lah ya ini cerita. Terus ada kejadian basal seperti itu, bangun terus ke istihad, kesunatan, jumatan, gokuri guri, anut, basal yo rai, sama maksudnya ini cerita, paham ya? Iso enggak kamu istimbat terus nyimpulkan demikian? Tidak bisa. Mulane kiai-kiai alim sing Qur'ane lanya iku jarang nek ana semaan berita teko. Lha iku wong ora teko ora lanya apa meneh teko, malah runtusan. Malah batini diakhiri wal asri malah. Orang falahum ajrum ghairu mamnun tapi apa? Fatawasau lagi. Nah, kalau di era bahasa hal saja ada istihad yang kita sadar kias ma'al farik di era Bahmun ya begitu apalagi zaman kanjeng Nabi itu ada potensi kita mengkiaskan dengan Nabi itu ada kias ma'al farik ada pemi pemisah karena Nabi ini spesial sehingga kita secara hukum itu mengatakan kesunatannya sholat itu sofa awal ya sudah seperti itu. Nah, tapi wong alim-alim gak soft guri ben iku urusane wong alim ki aja melok. Wong kula rapi mbak Abegus Gus Koyu mak alim-alime wong langsung Kiai seru. Nah, Jumatan niku guri awal pager. Ngger salam ya terus. Kundur. Aku dhisik ya janggal. Bareng wis ngalim terus gak janggal, kan padha ya akhirnya ngerti. Engko kula nate di soal khotib. Khotib bagian kula nate ana siswan kula. Gus, Ngapun tenan Gusti, kula niku khotbah bareng. Sepunten Gus kok ngotbah jenengan. Jare sapa ngotbah? Aku ora tak aku. <laughs> Oleh muni piye, Mas? Nggih matur nuwun nak <laughs> yakin. <laughs> Nggih matur nuwun nak ngoten. Wes kene sing pede yakin ra tak rungokno. Sementing aja suwi iku sik wis penting aja. Masih orang paham lah nak suwi temangkel lah. Nggih Gus mboten. Nah kalau antar kita saja butuh istihad untuk memahami perilaku, apalagi ini kanjeng. Kanjeng Nabi itu tidak punya nafsu. Semua yang dikatakan dari wahyu. Nabi ngelola perempuan masih ngetikan saya ditedir, dicintakan sama perempuan. Coba perempuan kena sentuhan Nabi itu jadi apa? Coba jadi solihah, jadi muslimah, jadi dokumenter hadis. Nabi itu mencintai Aisyah anak kecil. Corok saya saya kena ham, kena semprinya Kak Seto. Nabi juga saya puji. Nabi mendesain Aisyah karena cerdas. Coba sekarang semua utang jasa sama siapa coba? Aisyah coba kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, siapa yang mendokumentasi hadis tentang perempuan? Terus kue apa ngiasno Rabi cilik, niru Nabi Rabi Aisyah. Cacilik setruk kuwi iya. yo. Bocah kok ngono. Faham gak maksud? Kamu boleh berdalih, aku ngapain cacilik niru Nabi zaman nikahi Isa oke okay, mungkin secara halal nggak masalah, secara halal dinikahi orang demenan. Tapi nak muni seneng Nabi niru Nabi, coba hikmahnya Nabi dapat tak Aisyah. Berapa riwayat kita dapatkan dari Sayyidah Aisyah? Karena memang wong Nabi mau nikahi Aisyah itu Jibril datang membawa satu kacu. Kacu yuk, apa cara gini? Sapu tangan. Sapu tangan itu mati itu buka. aja setelah dibuka isinya itu Aisyah. Hadi zaujatuki ini perempuan istri kamu kata Allah terus kata anak Nabi kalau Allah yang menghendaki pasti itu terjadi hasil ya ditakdir Aisyah itu jadi istrinya Nabi dan kita terima kasih sekali sama umil mukminin Sayyidah siapa Aisyah misalnya begini jumlah air yang kita pakai mandi berapa jumlah mustakmal itu kayak apa makanya si ahli hadis itu debat dengan fikih rata-rata kita ngikuti Ali hadis karena mustakmal di fikih terlalu ekstrim ya misalnya misalnya mustakmal di fikih saya wudhu misalnya dengerin ya Kiai wudhu cipratan dari wajahnya Kiai kena tangan yang sudah wis tak nyawo banyu kok cipratannya banyak ini kudiro muholifan karena mus Mustakmal. sehingga ini harus dibuang karena apa kena Mustakmal. yang kalau banyak dikira-kirakan sudah apa tagoyur tapi kata Aisyah zaman ada orang yang seperti itu berpendapat kata Aisyah kata siapa itu tidak apa-apa kita mandi dengan Nabi, wanah junubun, kita dua-duanya junub. Ya tanah wabu ahaduna, tangan kita saling bergantian dengan Nabi di wadah yang satu. Dan itu semua orang pasti yakin, tak kotornya air mustakmal pasti jatuh lagi ke wadah tadi. Apa ke? Wadah tadi. Ya sudah, akhirnya kita tahu caranya mandi junub. Terus ada Maimunah, Maimunah itu garwani Nabi tapi ya oh Ya sahabat ya orang takut ini mas aku ya ya umal mukminin kula niku di bojo ayu niku nak ngambu bojo iku batal apa poso to eh jadi iki rungokno jare jare ora yo lucu aja takok aku Fari Nabi nabi aku pas poso ora tau tak takok Aisyah <laughs> mergo sing potensi diambung pas poso Aisyah mergo ayu gak ini cerita Bu Maimunah bos apa pokoknya yang jenis gak diambung Walhasil jika cerita ya akhirnya tak kok Sayyidah Aisyah ya umal mukminin inna wa la minal haq. Allah itu kan tidak malu ngendikan barang apa? Hak. Apa orang ngambung istrinya itu membatalkan puasa? Ya tapi kobalani Rasulullah bahwa yang biasa Nabi pas puasa yang ngambung aku, tapi Nabi ya tetap pos. Itu artinya kan coba kalau nggak ada Aisyah, ya betakok sopo. Berapa ilmu yang kita dapatkan hanya, saya ulangi, hanya jalur. Kadang istri Nabi yang lainnya tidak tahu. Termasuk sholat. Aisyah itu detail kalau ngendikan. Kuntu ufariku mani, mani yamin sawbi rasulillah wa Nabi itu kalau habis junub, terus ada mani yang tercecer di sarungnya. Itu nggak perlu dibasuh, cukup ufarik. Ufarik itu tak kerohi. terus Nabi sholat dengan baju itu. Sehingga terjadilah istilahnya Imam Syafi'i, al-mani nopo tohir. Itu semua riwayat dari siapa? Jadi Aisyah itu punya sisi yang nanti jadi hukum itu dia meriwayatkan. Dia hanya tertariknya itu riwayat yang jadi hukum itu hebatnya Sayyidah Aisyah. Dia memang orang pinter. Kadang kan ono to masa bu, bojo wis pinter. Tapi misalnya bojomu, bojone sing kene kabeh, iku kan wis pinter. Nggih wae sing lanang iku empuh ora tau duwe Pokoknya, pokoknya riwayat itu seputar duwe. Jadi mau bojoku iku boleh nabi. Aku nganti saiki ora tahu, jenenge duwe aku. Melarat terus. Gak tau tahu? tahajud kek takon ae gak gelem. Bojo kok eleke ngono. Mulai aku gak gare bojo zaman akhir cek ya Allah ya Allah. Ngenang bojone mu urusan sitok. Bojomu ngono ora, Mas? <laughs> Aja rasani ngarepe ngake haram. Jadi bandingkan dengan Aisyah. Bojomu kan riwayate ngono. Aku tahu seneng guys pindah gue serong tahun seneng untuk warisan badan gue melarat malah Aku bolak-balik suami wong itu Cerita bujuri mesti gak jauh-jauh dari bab duit. Cuma kadang di bahasa meniriski rizki, tapi maksudnya yo <laughs> meni rizki wes bahasa flase nih artinya yo. Nah Aisyah buatan kifat. Aisyah itu ditanya, nak poso sunat itu oleh batalo tawar. Sehingga tabiin kayak Masruk kayak siapa itu Oh, kalau sama Aisyah hormatnya yang tanya ya lanang kadang jenenge masruk. E, eh, Rasulullah itu kalau puasa sunat gimana? Jari Aisyah, ya Rasulullah pernah ngendikan gini, siamul mutawatti mutaw, amiru nafsi. Ya orang puasa sunat itu terserah dia, kalau baik ya diteruskan, kalau ndak ya ndak. Apa namanya puasa sunat? Terus takok sing sohab tabiin tadi, mosok ngoten ya umal mukminin iyo. Nabi ku tahu, esok-esok kok aku. Ya Aisyah ain dagi seun, kue kue dua sarapan sah coro jowo, boten. Yo Nabi enteng saja idan asumu kalau gitu ya saya puasa. Sehingga ini menjadi madhab bagi Imam Syafi'i yang wajib tapi itu niat tuh poso ver, verdu. Tapi kalau poso sunat, kamu tidak wajib nginep no niat asal lurung sarapan loh. <laughs> Jadi misalnya gini, jam 8 siang kamu terbersit puasa boleh, Asal bar subuh sarapan turu ngopi, nek bar ngopi ya ora oleh itu kita tahu itu bahwa puasa sunat tidak harus apa nginepkan dari siapa coba. Aisyah. Iya. Terus kalau yang membatalkan ya umat mukminin dalilnya apa? Wali aneh yo ya tahu, Nabi itu niat poso. Bareng ono ono seorang ansor menghadiahkan saya bubur sarit. Terus menikot di ini. Maksudnya wes di tak pangan intinya terus membatalkan jadi aku roh nabi poso sido yo tahu bolak balik ras sido yo tahu bolak balik terus lama ngarang nak poso sunat oleh terus oleh ras itu dari siapa coba dari Aisyah Wih, gue bojo tenan kali gue dunia akhir. Nah, senengnya nabi nung itu, aku yang gue Terus gue mau cok hadis sih, nabi yo seneng. Bocok kok gobloknya ngono, itu masalah gue beto. Paham ya? Kulo nu termasuk di babi iki untuk bejo. Kulo nu sering di disewani tiang mau takok ini, ya rodok kurang ajar nih takok rodok kunci kulo, Jadi wani kurang ajar be kulo. Gus kok sakit ya nih jenengan ngaji be jenengan nggih be jenengan hormat. Lah bejo kurang bejo, mau ya mrene Dek <laughs> Dekne pengalaman, kiai diwai ku mesti jadi goblok ku mergo bojone. bab abe Pak Hasim Muzadi diantara pidato sing kulo kenang mesti tok. Dosa terbanyak itu perempuan. Berapa Kiai Alim menjadi bodoh gara-gara perempuan? <laughs> gara-gara bodoh nih. Godene di konco Kiai sama maca Fatul Wahab, maca Fatul Muin. Gara-gara dikeranyam ini, cita-cita mergawi. Akhirnya jadi orang goblok nanti mati. Mereka mulang takut enggak. nak mulang terus warak. <laughs> terus kono dikonokno itu terus akhirnya gak mulang. lo Kiai Alim sih goblok goblokno bojone ini, wakil. Akeh bodoh. Hafid sing rananya mergo bojone ya akeh. Kula di kanca Hafid sing rananya tak takok lho kula anggere terus, Apa nak terus terus anak wareng. <laughs> Wah, kula nu syukur bojoku ora jenis sing iki. Cara jenis ngono ya tak kobal apa minta. Jadi dari cara cara Mbak Asim Muzadi dosa terbesar perempuan goblokno bojone. Termasuk wong alim-alim. Udah goblok mau jadi bergoblok Nah, sampai pulau Pulau nu punya cerita lebih ekstrim di bang itu, tapi kiai ini lulus. Ada yang lulus, ada yang enggak. Kebetulan yang saya kenal itu yang lulus. Ada kiai alim bisa baca Ihya, bisa baca beberapa kitab. Lulus kiai Jadi tahu santri ini mau orang pulau, tolong pulau akhirnya lulus. Itu pernah tengah-tengah ngaji di depan santri. Cara aku ngaji di depan Mustafa nih, di depan wong-wong jenggoten yang mau Mustafa. Jenggoten khusyuk maksudnya khusuk ya Mas gemes Mas Iku anak sing cilik, bumer umur bulan Pak, jebrekno nang ngarepe Ngaji terus. <laughs> orang umumnya nak ngamuk kan ngenteni ini ngomong gitu. Iku mboten nih ning ning musala iku diparani. Umumnya bojo ngono lah nak ngamuk kan ini, Iku parah nih, anak itu jebrekno Nih. Piye? mana bojomu sing saiki wis ape. Wis maju lah. Wes bojoku ngeri tenan. Mulane kula niku syukur ora pegatan. Umume wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ora roh, pokoke saiki penting ora. Mbok sampean nek karep pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawa. Niku niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawa itu darah Sibawa itu mereka mambune kaya apel. Ganteng Mas Sibawa. Wis ngono ambune kaya apel, Mas. Ora kaya kowe, ambune Mas Sibawa ora kaya ambune apel. Kabeh wedok-wedan jenenge Imam sinten? Gua ganteng tak jek Pas dia alim pas umur-umur produktif sekitar tiga enam tiga dua. Walim. Iku dalun dengan tani dikumpuli ya menulis. nulis. Kitab iki dipindah, kitab menulis. Nanti pirang-pirang jilid Jenis Alkitab. Karena jenisnya kitab dene mau Alkitab. Cara bahasa Indonesia kayak Injil loh. Bahasa Indonesia muni Alkitab kok. Bahasa Indonesia iku muni Alkitab tok iku. Injil Mas Brono Imam Subawe. Mari dene ra wong Indonesia. Kita pe ora ono jenenge, jenenge ya. Alkitab. Cara bahasa Indonesia itu. Singkat cerita iku bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu wedhus bojone. Wayu pas ora ora elek iku ya ora. Saya lek men goreng tempe terus tak elek. Terus saya bujur mikir, aku nganti dibaroi mergo barang iku, ya iku kitab iku. Suatu saat paginya sebaik itu kertas entek gue ngarang, mau pasar betul gue nama. Nah saya gak kata fotokopi, mau pasar, pasar ya tuh. Dobong kita, pikirannya, sing menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan. Rupa-rupanya wis dinopo. Teko Imam sih Sibawai kitab kuntis tak opo. Gara-gara kitab itu rata umur ngurusi aku. Dipegat bojone, mangsane aku rak milih dene. Jadi Imam Sibawi ngaboti kitab megat nopo? Imam Syafi'i gini Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Tapi tidak rabi ngomong nang ngene, iki kena mbok tiru. tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat guanteng guanteng mulyo imam terkenal ngumumno ngeten diumumno Sopo sing gelem rabi be aku syaratnya siap rata kumpuli syarat yo ya siap rata urusi wong aku sibuk mula terus syarat ketiga kegiatannya gawe no jajan aku mulang santri jadi syaratnya jadi syaratnya tuh pinter gawe jajan sing pas aku mulang karena ana wong ngaji Imam Syafi'i do tiga jajan. Sebenarnya nggih jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa itu ya min ahlil khairi wasolah eh, siap dinegai beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumihi pokoknya itu gawe no jajan ini layani gawe no jajan terus diulang ngaji semua nganti kapundut. Saiki buatan, jadi wong dhisik saking senenge ilmu iku bojo iku digolekno kriteria sing nopang ilmu. Saiki ora. Mulane ditakobal wa bina minkum takobal ya karim yang ulun susah. Susah. Wah, kayak wong alim tuntas ya, yakin gara-gara situ tuntas pun. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Misale ning dunia hafid sing rodok lanyah, akeh. Ilang gara-gara apa? <laughs> oh hilang nggak bos? Oh hilang hilang. Jajal lah wes ngelatihan oma oma. Latihan oma oma ada istiqomah gak pengajian nopo ekonomi kocar. Oh keranyam. Makanya menurut saya uang alim api itu untuk neng neng sing anak kiai sing yus ya di tradisi berjuang relatif gampang. tukaran itu terkendali. Eh, misalnya tapi tidak harus tidak harus neng gede loh. Pokoknya ya, sing di tradisi berjuang lah bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo perjuangan. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nung ngerasa non, ya. tapi ndak harus anak gede buatan, makanya yang sholat lah. Engkau nak misalnya sholat kau pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya panggil teman suka. Pokoknya yang penting ngerti, ngerti pentingnya nopo. Aku ah, lalu ngerasa no. Saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya ke sini subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini terus sekarang saya ngaji nanti malam ngaji besok saya ngantor ngaji terus nanti pas datang malam rebu paginya saya ngaji sama tafsir jalalan yang grupnya santri-santrinya bapak dulu terus kemisnya ngajar kalau kalau kemis ngajar di sarang terus jumat tuh saya ngajar di kudus itu terus begitu siklusnya jadi bojo mangan orang mangan ini ya rapatir roh Aku yang ngomongin anak kayak anak ya, ayo di keramat dewi, ya jangan ngenteni keramatku. Jadi gue, dan tingko ya semuanya pada uripe. Cuman cara loh, bojone kiai kudu di keramat dewi, nak tak wis takobal wa minan kum takobal ya kan. Nah ini kan ya seperti nah itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya tuh heran sama Aisyah gini, saya tuh punya Musnad Ahmad gini, Misbah. Musnad Ahmad itu 14 jilid itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu kayak yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum. Bukan kenangan Nabi tidak punya uang atau taruh saja gini. Sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Yudo itu Sayyidah Aisyah ngenangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kue bayang no di bujung nah, ayo. Nara nah, nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah? Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunnah itu tidak harus nginep no niat. Buktinya Nabi pernah puasa setar setelah ada informasi nggak ada yang dimakan. Coba kalau nggak orang bener-bener solihah. Ayo bujumu kira-kira dia mafhum ngono tau ora. Ono ora ono sarapan tiga bulan ayo papa poso. Kabeh kersane pangeran. Bujum nak ngomong ngono kadane aku tak kayak duwe yakin. <laughs> oh tak dia yakin. Siapa kapan aja terjadi, tapi aja bodoni lho. oh itu garwane Nabi ku beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu itikaf di masjid itu langsung garwani Nabi itu bikin sawari. Sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya itikaf di masjid. Sekarang hitung saja kefuat Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa itu bermasalah tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi neng bab nopo iba ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Umumnya uang kecangkeman uang itu. Dan ini kecangkemnan ini mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa somo, semuanya menjadi solihah, hafidho, dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar. nih tinggal nunggu itu, ura iso nyempet apa yang dilihat dari sua, suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, ikomatul hak. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika e, secara dohir lama sekali menangani siapa? Kota Latu siapa? Usman. Meskipun ya itu masalah istihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji habis ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa hamdi ada khalqi wa ridha nafsi itu rawi-rawinya juga istri-istrinya coba Andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah, tambah solihah setelah dinekai. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bujumu di kenangan ini tau aku takok. Nah iya yo ya, gawe-gawe. Aku yakin gak wika. Jadi Sayyidah Aisyah gitu. Nabi naik seling pangeran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Ayo saya wayu Mas. Wayu banget mau ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis wayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti terus ini Marbudi ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi ku nak wae sholat ya salat ya jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus dari sebab fikih boleh sholat di depannya itu ada orang sing turu. Sayyidah Nabi itu kan Nabi orang kayak koyo kue, sholat arang-arang tapi di kamar gon sholat. Uang kayak Pol Mati Islam zaman akhir. Wong arang arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau goni saja dah, iku. As kelakuane wong zaman akhir. jadi nak tamu kesana sholat wong ana gon tapi rata ono wonge wonge tetep turu nglokor nganti esuk esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo ya Allah kelakuan kok ngono tapi mboten engkek ngoten Kang ora duwe kamar kon ya kamar sing dienggo sare iku sing dienggo terus Sayyidah Aisyah ku turu iku jek nglekor Nabi sholat, Allah Akbar. Nangis Nabi. Wali naon Aisyah. Jadi Aisyah, aku tak terus no turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor. Glojor kakinya apa cara gitu? Dipanjangkan itu. Nah, engkau nak Nabi apa sujud lagi tak tak tarik. Tak tarik, kau Nabi bar sujud tak sujud dong menang. Wong nak ngadeg suwi wae. <laughs> Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh bojomu lah ngamuk. Salat ini ngono kan mikir. <laughs> Oh, seramu mungkin kayak mau dobek nabi ku semua, nih kita mau kepengen niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa? nih niru mau paling nabi salat madhep kiblat kita madep kiblat. Nabi nak salam itu nganan sik ya kita. Nganan semua ngono-ngono Gak mungkin kayak niru. Beli coba bayangkan. Dan itu yang dikatakan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutrotil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarga keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inama yuridu wa yutiba amkumurid sanapa halal baiti wa yutohiro napa tadi. Ya nisa an nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na nabil koli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa kurna qawlam ma'ruf. Atau wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa hadinas Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qurna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna mayutlah fi buyutikunna min ayatillahi napa wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Soheh Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal kanjeng Nabi, metu Nabi, sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Saya eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada bosen jere Aisyah. Walhasil singkat cerita, Aisyah itu yang wedok. Ditututi. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baki. Bayangkan jangan bagi yang sekarang ya banyak listrik banyak macam-macam. Dulu Artinya, on aku saya kan bantu kok isora roh padang yang bisa kok goblok yang ngono, kok di sana kok bayang no, ah, cakok gua, ah, bu, cok, pakai elek waktu itu. gua sering bantu wong elek elek, bu, cakok kok isora gua serak kurangan rame nih ngono, bu, cakok kok Wes repot repot. Nah itu, nah ini kan masa masih nerangkan bahwa biba ilayah min dunyakum atibun apa wanita. Kuwate kok buat pahami seneng wong itu sunai Nabi terus buat tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal, ditututi. Ternyata Nabi mau mau Morobaki Nabi penuh dengan kepanikan, panik, panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya orang soleh ya, khasnya orang soleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi, Assalamualaikum darokabil mu'minin wa inna insya'allah bikum terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena visabilillah dan Nabi nangis kirim salam berdoa akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan assalamualaikum daro mu'minin wa inna insyaallah itu rawinya ya Aisyah bojomu kayak metu ya tetap tinggal tuh. kadang malah mantel di kancing. beres sama jadi mana mungkin bujum jadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. <laughs> Dadi guys padha dene. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye wis ngene iki. Wah esuk tukaran perkara blonjo wis terus nganti mati. Paham gitu. Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya Nisa an Nabi lastunna ka ahadim minan Nisa. Hei eh, para istri Nabi, kamu semua itu nggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita di sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada ahlul baiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul bait itu kan yang mujma itu dua, satu para habaib zuriyah, dua azwat, apa? Azwat. Karena azwat ini yang e, tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib duriyah meskipun turunan, tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah paling Said Hasan Husain terutama Hasan yang sudah agak apa besar eh, begini Nabi itu ketika kubelawafati wafati ya kalau bahasa halusnya itu intakola ilar rofiqil ala saya ulang lagi ya jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati tapi apa intakola ilar rofiqil ala bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar apa ala ke alam yang lebih tinggi Eh, makanya beberapa tareh menulis itu intakola rohimahullah misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila ila, ila rahmatih begitu kalau kan nabi apa istilahnya intakola ila rohikilala sudah tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah difahami e, nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng Sidina gak cocok ya biasa lah orang cocok wah Mustafa bu kira cocok ya cocok tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik kira cocok lah ya awor ya biasa Jangan kira aku tuh awar gue terus cocok ya ndak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya orang, ora penting untuk gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji ya, biasa. Sayyidah Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini, Cong, saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram, saum itu bawang merah maupun bawang apa putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, ndak, ndak, ndak, ndak, bawang itu ndak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini nggak boleh makan sesuatu yang nimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebun Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun ndak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. E, karena ya tadi pasti menimbulkan apa? E, singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara dohir saya ulang lagi, e, ngadepi sakaratul maut, Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, maunya saudaranya Sayyidah Aisyah, apa adiknya apa kakaknya, maunya saudaranya. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak eh gue kok mati zaman pe ya, aku loro pemenang buat tinggal mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utangir beres kok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta siwa kamu tak pek, dipek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Wah kok keras. Ulainuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya yang saya haluskan. Terus dicokot apa digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah dulu arok gitu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah e, sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali dia sering cerita Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki katanya apa? Apa ludah saya ada di ludahnya Nabi karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah di talien sudah dihaluskan oleh e, mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Dasirat berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu e, termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah itu kan di kamar. Ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar eh, kata Nabi saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. E, Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam-imam ahli hadis e, bab manakibi Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Manakibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu, tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Uh, terus ketemu Rasulullah, uh, Sayyidah Fatimah nangis-nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kapundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyur sama tidak cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyur itu. Sayyidah Aisyah kan na naik pitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin kolaha adalah Allahumma ma'arrofikil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang paham ya. Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk jadi khasnya ahli sunnah pak wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang no, khilafah ya Nabi. E, Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya nanti kata Nabi, ya nanti, eh putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli beti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu saya Fatimah guyu. Orang ditetir diberitahu kalau kamu matinya cepet guyu. Itu kalau gak orang soleh, Wih, saya ini lu kasus semisah ya. Tak hormati saya ini untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Jadi meh tobat, tobat iya ngelakuannya itu ingin. Eh, karena terus kan <laughs> wis bakat untungnya Allah bakatnya wafur itu sendiri cara gak tuntas itu kan masyur eh, setelah nyata-nyata Nabi wafat masyur itu kan Sayyidah Aisyah tanya padahal satu kamar tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asar ro ilayya Rasulullah kata Sayyidah Fatimah itu asar ro ilayya Rasulullah Nabi merahasiakan ke saya terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat Sayyidah Aisyah tanya ya Fatimah kenapa kamu pertama nangis setelah dibisiki Nabi kamu tertawa eh, saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi maka saya senang sekali coba itu kalau udah orang soleh kan nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen karena tadi Aisyah itu manusia masih umul mukminin manusia ketika ada isu hadisul ifki itu Sayyidina Ali komentarnya gini ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar tapi jangan bikin pusing wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang kan. <laughs> Perempuan tidak hanya Aisyah mangkel dia masih ingat orang kok dikomentari. Jadi gak nuduh zina ya gak nuduh Aisyah salah, tapi memberi memo Nabi sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. Wanita siwaha apa? Kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali tidak karena perang Jamal min awalil amri ini sudah sudah apa? Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Ndak ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bin al fadl wa rojulin. Semua kata Ali diganti rojul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid Yuhada bin al fadl wa rojulin akhir. Gak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut ono sanate. Jadi mulane terus no ya gedeng wong ora usah sebut apa jenenge. Yuhada bin al Fadl. Fadl itu saudaranya Ali Fadl bin siapa? Bas. Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa bina rajulin Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid Abbas, Sayyid Abdul bin Abbas, Sayyid Fadl, kadang tanya Kusam, yang saudara-saudaranya. Man rojulun akhor. Rojulun akhir itu siapa? Aisyah gak jawab. Yang jawab si Ibu Abdul bin Abbas. Kamu tahu siapa? Ahli. Nah, jadi kaidah ahli hadis kalau ada disebut rojulun akhir itu ahli. Nah, Sayyidah Fatimah itu aslinya ya rapati cocok sama Aisyah, makanya rata cocok itu sunat. Karena Nabi itu pernah didatangi tamu. Tamu itu kebetulan saudarinya Sayyidah Khadijah, namanya Hala. Hala, Hala itu Khadijah. Yang dipakai dalil NU Khaul. Tapi kok bisa untuk dalil kok kuno barang ya roh. E, Nabi itu sering sekali itu bikin mayoran-mayoran gitu makan-makan itu. Ya nyembelih wedhus pokoknya makan-makan untuk ngenang siapa? Khadijah. Apalagi yang datang tuh kalau keluarganya. E, makanya beberapa KNU membuat dalil bahwa mengenang orang meninggal itu boleh. Buktinya Nabi mengenang Yang saya ingkarkan dibahasakan haul. Saya tidak tahu itu apa ada haul pas itu. Tapi ya saya percaya haul itu baik. Sementara ngejok gue ngeholi terus wah ngel ngelowong. Lara di umat kok jono nopo? Aneh-aneh. Eh, hal itu kalau datang, itu Nabi itu bergegas, hormat, terus macam-macam. Singkat cerita, sangking hormatnya Nabi itu, eh, Aisyah itu cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang orang yang tua, ajus? Ajus itu tua sekali, sudah mati lagi. Wakat abdallah kawah dan kau sudah diganti yang lebih baik ketimbang dia. Masih muda, masih hidup, pokoknya maksudnya ya dirinya. Ya. Gue rasa bakat sing Eh, singkat cerita itu membuat Sayyidah Fatimah sakit karena ibunya dikomentari ajus tua. Ibunya kan Sayyidah Khadijah, tentu kan ya tua wong. Dinikah Nabi sudah umur berapa? 40. Ini itu yang cerita guru-guru saya termasuk Mbak Mun ini ada sanat musalsalannya semua guru-guru kita cerita. Gue nak gurumu guru sipir ya raro. Nah terus Nabi itu ya unik meredakan dua konflik itu Aisyah bangga karena istri muda dan dicintai Nabi Sayyidah Fatimah tentu bangga sekali sebagai putrinya Nabi tapi ya mangkel sekali ketika ibunya apa dikomentari Nabi <laughs> oleh marahi lucu Fatimah, gue kepengen Aisyah menghentikan komentari ibumu. Gih ya Rasulullah, wong nggak main komentari ibu. Nabi Nabi yang mengoroi Aisyah kan masalah nanti. Mergo bojo ayu nak ngambek ya masalah kan. Jadi Nabi ya pinter mah dari Didi Aisyah langsung wah ini masalah ini. Ya. Tapi kamu jangan katakan politik, Nabi itu udah politikus. ya soalnya pinter, no? pinter, terang, diterang, pokoknya pinter. Kandani ini Aisyah bin Ramen ngomong ngono. Kandani sebuti ya Rasulullah. Ibuku lebih hebat bangku. kowe. Ibuku itu rondo untuk Joko. Kue ayolah iku piye-piye iku perawan untuk Dudo. Hanya Aisyah diingatkan sisi. Coba Khadijah itu kan rondo. Untuk kanji Nabi zaman Joko. Aisyah katanya cantiknya seperti itu. Biar-biar dia itu perawan. Untuk Nabi sing wis duduk. Iki eling terus Aisyah. Iya. Semenjak itu serata ngomentari. Sinten? Sayyidah Sinten? Khadijah. Karena ada sisi yang dia kalah dengan Sayyidah Khadijah. Itu Khadijah Rondo untuk Joko. Artinya gini, kalau sampai punya masalah dengan istri itu biasa, Rasulullah itu juga masalah. Cuma Nabi punya seni menyelesaikan. Nah, kue kan orang tua seni. Wong roh gue sekepen ngamuk. Kere ben wayo, ane aneh modele. Ayo pola Nah ini kembali tadi ya. Jadi jangan kira cara Nabi seneng perempuan tuh kayak senengnya kita pada nopo perempuan. Semuanya itu lillah wa fillah kita dapat riwayat tentang khed. Bayangkan kalau Nabi tidak nikahi Aisyah, kayak apa tentang hukum khed? Kita tidak tahu. Zaman itu belum ada kitab-kitab gambar tentang khed. Belum ada ustadz-ustadz nganggur sekarang khed sampai digambar. Nah, ngarangnya khed apa? Jangan nanti digambar maksudnya itu. itu pernah tak polling Pak Pak Udi, pernah tak polling sama Mbak Mbak. Apa betul yang kamu alami seperti ini? Semua bilang enggak. Sekarang ngelanang kabeh. Makanya menurut saya kita ngikuti hadis yang diriwatkan Aisyah, yang diriwatkan Hamna itu ada di um gitu saja. Kulo suwun sing ngaji kula teng mriki nek ana bocah wedok napa istihadah ke Fuad suruh ngambil apa? Adatul yaum sebelum kena penyakit apa? Istihadah. Paham ya? Nah, ya sudah setelah adatul yaum itu berlalu ya sudah dihukumi su suci. Jadi misalnya eh, Januari dia haid 6 hari, Februari 6 hari, terus Maret entah kecelakaan entah apa terus dia keluar darah terus sampai berbulan bulan ya sudah setiap tanggal yang dulu dia haid enam hari yaitu jadikan hari haid liannya dihukumin apa suci ya tetap puasa tetap apa sholat malah kan nabi ngintikan di kama tahidun bisa atau mak jadi ini penting saya utarakan lagi-lagi seperti itu yang paling tahu banyak ya Aisyah meskipun nanti rawiahnya itu ada Hamna ada ini tapi yang mendokumentasi itu ya Sayyidah Artinya gini, kalau ada orang sekarang nekaya anak muda berdalih ikuti Rasulullah, oke okay lah kalau sergi halal saya katakan halal. Memang nekaya anak umur 9 tahun pun kalau walinya boleh ya tetap apa? Tapi nak murid niru Rasulullah itu hayata. Oh jauh. Kamu itu apa betul jadi sumber hukum yang perlu didokumentasi seorang muda? Justru nak didokumentasi dolla wa adolla sesat dan <laughs> Wong hukumnya orang yang benar kok dia apa? dokumen. Nah, makanya temeriki saya Nawawi ngendikan apa? Li anna lama kana lillah seperti ini Wa hadhil khisalu allati waqa'at napa? Li Rasulillah laisat minat dunya fi syai'in. Ya, jadi ini saya masih menjelaskan apa komentar saya Nawawi napa? Wa hadhil khisalu alladzi waqa'at li Rasulillah laisat minat dunya fi syai'in. Semua yang dilakukan Nabi meskipun kesannya kayak perempuan, wewangian itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan urusan dunia dunia. Semua itu untuk urusan dokumentasi akhirat atau dokumentasi masalah-masalah agama. Terus kata Senawi lagi, li anakulama kanalillah leisa laisa minat dunia. Kalau sesuatu orientasi kamu lillah itu hakikatnya laisa minat dunia. Misalnya kayak kita makan, tujuannya biar kuat sholat, kita punya rumah, benar numpang ning wong liya ngel-ngelo, kita nganggo pakaian bin raudo mari maksiat asal niatnya lillah semua itu tidak urusan apa dunia kama qala Syekh Rasidi fil majelis ar jadi ini e, penting sekali saya utarakan biar e, apa kita terbiasa ya dengan teori-teori yang digariskan para ulama niru nabi itu baik tapi ada sisi-sisi yang kita sadar kias ma'al farik seorang lagi apa kias al farik kan sekarang banyak orang yang minta diikuti semua omongannya jadi Dulu murid sama Nabi itu gak ada yang bantah guru. Dulu Nabi kan gak pernah salah. Nah kue kan salah wis watak. Terus kue kepengen murid meniru niru kue total koyok zaman Nabi ya beda. Gue uh, murid itu api anut ya, guru, tapi ya biasa wae. Kadang-kadang rano juga ya cetak kono. Waduh sarape ya ribet. Ya karena beda. Saya punya kitab Sunanun Nasai gitu buat uh, eh, Gemis Bah. Uh, eh, di situ beberapa santri ya ada yang alim ngaji sorokan sama saya sebelum sorokan mesti tak ajari tentang Dawi Abu Bakar Siddiq termasuk sebagian mereka ya ada yang Habib sorokan saya eh, beliau alim tapi ya tadi tetap tak tak kasih tahu kita kesepakatannya pakai hadis ini Abu Bakar Abu Bakar itu seorang sahabat dan dia Amirul Mukminin apa Khalifatul Rasulillah Pak. Pas itu malah malah gelarnya masih Khalifatul apa? Rasulillah. Pengganti Rasulullah. Amirul Mukminin itu sebenarnya gelar yang sudah diturunkan statusnya. Saya ulang lagi ya. Amirul Mukminin maknanya kan pemimpin pem, apa? ketua ya. Ketua, Amir itu ketua orang sebetulnya itu sudah tawaduknya si Idina Umar dulu itu ketika wafat Abu Bakar kan diganti Umar. Sahabat manggil dia ya khalifata Rasulullah. Umar merasa tawaduk, jangan. Saya itu tidak sebaik Abu Bakar. Saya tidak layak mendapat gelar khalifah Rasulullah. Saya tidak sesempurna Abu Bakar panggil saja saya ini ketua, sang ketua. Jadi Umar ya unik. Jadi Amirul Mukminin sudah sama tuh. Tapi tapi ini mau jual anak buah ya mau dan pokoknya dia tetap. Jadi Amirul Mukminin sudah porsinya sudah diturunkan. Karena kalau Khalifah Rasulullah terlalu apa? Sakral. Nah, Abu Bakar itu kan sudah Khalifah Rasulullah. Suatu saat hadis ini sering saya utarakan yang pernah ngaji saya sorokan yang yang Gus maupun yang Habib maupun yang biasa. Ini penting harus jadi etika kita sebagai kiai. Singkat cerita itu sahabat-sahabat itu kan menangi dulu zaman Nabi itu kalau ada orang yang bikin Nabi sakit atau Nabi tersiksa atau Nabi terdesak, orang ini halal dibunuh. Karena Nabi itu kekasihnya Allah dan perintahnya Rasulullah pasti juga perintahnya Allah. Jika yang tentang perintahnya Nabi dan melawan berarti munafik atau kafir dan halal apa? Dibunuh. Singkat cerita Abu Bakar sering mengalami satu keputusan yang dibantah orang. Dibantah ini terus ada penggemar loyalis siapa? Abu Bakar bilang, "Da'ni adrib unuqah ya Aba, ya khalifata Rasulullah. Lepaskan saya akan saya bunuh orang itu." Terus Abu Bakar tanya, "Kenapa demikian?" Ya dia nentang kamu ya Rasulullah. Dulu ada orang kok nentang pendapatnya Nabi kita bunuh kata si As Asobin tadi yang orang sangat asobia. Abu Bakar pertama itu marah. Ketika dibikin marah itu pertama ya marah. Saya ulang lagi. Abu Bakar ketika ada orang yang nyolu dia, marah. Fatalah warna wajah, wajahnya kelihatan merah ketika digugat, dikritik. ada sahabat yang asobia, yang cara saiki loyalis. Apa saya bunuh ya Khalifah Rasulullah sebagaimana dulu kita bunuh orang-orang yang anti Rasul. Itu fakaan nama itu di hadis fakaan nama subba fi wajhi ma'un Seakan-akan Abu Bakar itu tersirami air dingin, langsung redam marahnya. Redam terus dipanggil orang itu. Laisa kali ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ensofnya Abu Bakar. Tidak ada orang tentang boleh dibunuh itu hanya Nabi. Saya ini tidak tidak Nabi. Bisa saja yang salah itu saya. Coba laisa kali ahadin ba'da Rasulillah. Spesial seperti itu. Orang tentang mesti salah itu hanya hanya Nabi. Kalau kita kan delok-delok masalahnya, kadang kita benar, kadang kita yang coba. Dan menurut saya semua kiai, semua ulama harus apal hadis itu supaya kita tidak menyamakan diri kayak Rasul. Lagu biasa ngomong Mustafa Radi turuti gayane wae khusyuk biasa kan terus tak lo suwi jebule. Oh suwi mut, ketileman lu. gayane wae khusyuk. Lah balik kula teko ring ini biasane disambut rata Kenapa? lali pulau, <laughs> Coba bek kiai ini sing mulang. Nanti saulan pisan ketemu lali, dan bedino murid kok bedino lali. <laughs> Tapi aku yo gelo mergo lesa ya, dalika li ahadin ba'da rasulillah. Wis Serah gelo. Ngaku ora nabi, bodoni biasa. Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah Alhamdulillahil ladzi ja'ala lana fil fadli wa rizqana al-arsy. Alhamdulillahil ladzi ja'ala al-arsy. al-arsy. wa al